بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Tentunya tidak diragukan lagi Besarnya Keutamaan ilmu Dan tingginya Martabat ulama Orang-orang yang berilmu Begitu banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang perkara itu. Imam Abdullah ibn Wahab rahimahullah pernah berkata suatu ketika aku duduk di majlis Imam Malik karena beliau murid Imam Malik ibnu Anas. Sampai kemudian muadzin azan. Malik pun melihat aku mengemas kitab-kitabku dan peralatan belajarku untuk aku segera meninggalkan majelis untuk ke masjid. Beliau tanya aku, kemana kamu mau pergi wahai Abdullah? Ada padanya, nah, ini di majelis ini, kamu sibuk dengan ilmu belajar, bertanya, menulis dan selain itu tentang ilmu yang kamu sekarang berada padanya tidaklah lebih rendah dari yang kamu ingin datangi yaitu sholat sunnah di masjid selama niatmu untuk ilmu ini benar dan baik Demikian asar Imam Malik menunjukkan bahwa ilmu lebih utama, lebih mulia dari nawafil, nafilah-nafilah, sunnah-sunnah dalam ibadah, sholat ataupun yang lain. Selama seperti Malik katakan, idah sahatin niyah jika niatnya baik, ikhlas untuk Allah semata, selama maksud yang diinginkan oleh seorang talib, seorang penuntut ilmu, untuk mengangkat pada dirinya kejahilan selama niat yang ada padanya untuk mengamalkan ilmu itu, mendakwahkan dan mengajarkannya kepada yang lain, maka itu lebih tinggi derajatnya dari nafilah-nafilah ibadah. Seperti pula yang dikatakan oleh Imam Mutarrif Ibnu Sikhir rahimahullah hadzun min ilmin ahabbu ilayya min hadzin min ibadah bagiku bagian dari ilmu lebih aku senangi ketimbang bagian dari ibadah ibadah-ibadah sunnah yang dimaksud sholat, puasa, zikir dan yang lainnya. Artinya dia dapat sebagian dari ilmu lebih beliau senangi ketimbang mendapat sebagian dari ibadah-ibadah sunnah tadi. Demikian sesuai sama dengan Imam Malik karena ilmu derajatnya lebih mulia, lebih tinggi dari amalan-amalan sunnah dalam ibadah, sholat, puasa atau yang lainnya. Semana dengan itu pula Syafi'i rahimahullah berkata, "Talabul ilm afdhalu min salatin nafilah." Menuntut ilmu lebih afdal dari sholat nafilah, sholat sunnah. Tentunya yang mereka maukan tentang tingginya derajat, afdalnya bukan untuk meremehkan amalan-amalan sunnah. Karena mereka pun, a'imma dan para ulama, kita dapati orang yang paling semangat, paling perhatian terhadap amalan-amalan sunnah. Tetapi yang dimaukan tentang keutamaan dan derajat lebih tinggi. Makanya seperti Malik katakan ketika Ibnu Wahab hendak meninggalkan majelis guna segera bisa mendapati sholat sunnah beliau ingatkan bahwa ilmu lebih tinggi derajatnya dari amalan-amalan sunnah. Ma'ruf fadilah-fadilah ilmu sering kita dengar walhamdulillah para malaikat istighfar untuk mereka yang mencari ilmu, mengajarkan ilmu bahkan seluruh yang di langit dan bumi bahkan ikan di lautan pun ikut berdoa bagi mereka Ayat-ayat Quran pun banyak Di dalam Kitabullah Yang menyebutkan ilmu itu cahaya Nur minallah, Nurul Wahyu Seperti Allah katakan dalam Ashura 52 wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari kami Allah sebut ilmu ini syariat sebagai ruh nyawa karena hanya dengannya manusia akan hidup dan faham arti kehidupan dan menjalani kehidupan dengan mulia. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran tahdi bihi man nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sebelumnya kamu tidak paham apa itu kitab, apa itu iman, tetapi kami jadikan ilmu itu cahaya yang kami berikan hidayah dengannya kepada orang yang kami kehendaki dan kamu Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada orang hidayatul irsyad bimbingan kepada siratul mustaqim maka ulama keutamaannya pada umat ini besar. Manfaat mereka begitu luas bagi umat ini. Karena itu rahmat bagi mereka untuk dunia dan akhiratnya. Makanya Imam Yusuf ibn Asbab rahimahullah berkata, kami atau aku beliau katakan lebih merahmati mereka dibanding orang tua mereka sendiri. Karena orang tua secara umum kebanyakan kalaupun memberi manfaat untuk anaknya sebatas duniawi. Bagaimana makanannya baik, bagaimana anaknya sehat, bagaimana anaknya makmur, penghasilannya baik dan seputar itu mapan dunianya sementara ulama Yusuf bin Asbad katakan itu ketika beliau mentahdir dari seseorang yang menyalahi sunnah ketika diingatkan anda nggak khawatir itu riba membicarakan aib orang, kesalahan orang. Lalu itu yang beliau katakan. Aku lebih merahmati mereka ketimbang orang tuanya sendiri. Karena dengan tahdiran itu dia tidak memikul banyak dosa dari orang-orang yang akan mengikuti kesalahan dia. Karena dia akan diikuti mereka menanggung dosa dan yang diikuti pun akan memikul dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya agar dia tidak sengsara di akhiratnya demikian tidak lebih banyak dosanya diingatkan, dibantah, ditahdid, rahmat kasih sayang baginya yang itu orang tuanya pun nggak bisa berikan itu padanya Orang tua paling-paling ya tadi urusannya urusan dunia. Sakit diobati anaknya, pakaiannya rusak, kusam dibelikan baru. Hanya seputar itu, susunya, makanannya, minumannya. Nggak bisa ngelebihi itu orang tua. Tapi ulama bahkan dunia dan akhiratnya kebaikan bagi mereka Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku mengamati ilmu itu ada dua. Ilmun li salahil abdan ilmu untuk kemaslahatan badan wa ilmun li salahil adyan dan ilmu untuk kemaslahatan agama din setelah aku amati kata Imam Syafi'i, faida bil ilmi alladhi faida bil ilmi al abdan la yujawizud dunya. Ilmu kemaslahatan badan tidak melampaui dunia. Artinya kemaslahatan itu hanya kemaslahatan duniawi belaka kamu lihat orang pelajari sekian banyak fakultas, sekian banyak jurusan, yang kedokteran, yang ini, yang itu, bangunan, sipil, dan semuanya, ilmu-ilmu dunia. Kalau dipelajari dan diamati seperti Imam Syafi'i katakan, mentok-mentoknya urusan duniawi. Kedokteran misalnya, yang dibahas bagaimana orang sehat, bes, sakit bagaimana sembuh, diobati apa, bagaimana caranya dan seterusnya. Bangunan pun dengan bagaimana bangunannya kokoh, nggak roboh, kuat, sama indah, ya, seputar itulah. Tidak bisa melebihi perkara kemaslahatan dunia. Nggak ada sangkut pautnya dengan akhirat. Kedokteran misalnya. Kalaupun orang ini sakit kemudian sampai sembuh, biidnillah dengan ilmu yang dia pelajari, pengobatan ini medis. Tapi kalau sembuh, apa dia jadi orang soleh? Apa akhlaknya baik? Apa akidahnya kemudian benar? Muamalahnya kemudian diridhoi Allah? Nggak ada hubungannya. Bisa jadi dia sebejat-bejatnya orang bahkan kafir dan tetap kafir. Hanya kemaslahatan dunia yang dia dapati dengan ilmu-ilmu dunia, ilmu badan. Sementara ilmu adian kata Imam Syafi'i untuk kemaslahatan dunia dan agama akhirat. Maka semenjak itu kata Imam Syafi'i aku fokus dan melajari ilmu adian, ilmu syar'i. Beliau katakan itu karena semula kita tahu Imam Syafi'i mengambil belajar ilmu dunia ini dan itu termasuk kedokteran beliau belajar ini itu sehingga tahu sedikit banyak tentang itu tapi kemudian paham pentingnya ilmu adian beliau tinggalkan ilmu dunia itu beliau pelajari ilmu syar'i karena tingginya kedudukan ilmu maka kewajiban setiap muslim untuk mengerahkan segala daya dan kekuatannya semangatnya kemampuannya untuk mendapatkan ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau memberi terhib dorongan motivasi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu Toriqon Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Allah akan permudah baginya jalan menuju surga Man salaka tariqan menempuh jalan Torikon kita tahu lafat nakiro jalan ilman yaltamisu fihi ilman mencari ilmu menunjukkan mikdar volume dan banyaknya ilmu yang dia cari juga nakiroh sedikit banyak Rasul tidak sebutkan nakiroh ilmu ilman maka jalannya nakiroh volume ilmu yang dia cari yang dia pelajari juga nakiroh ini semua tentunya membawa makna umum umum kalau pada tarik berbagai macam cara yang dia tempuh untuk mendapatkan ilmu mendatangi masyayikh syekh syekh ahlus sunnah yang ma'ruf dengan sunnah istiqomah padanya berdakwah kepadanya menemui mereka atau rihlah ke tempat mereka, duduk di majelisnya dan yang lain-lainnya. Umum banyak cara untuk itu. mukataba menulis surat untuk mendapat riwayat atau ilmu dari mereka. Ilman ilmunya pun nakiro sedikit ataupun banyak volume atau banyaknya ilmu yang kamu dapati dari mereka semua itu Rasul janjikan untuknya jalan kemudahan menuju jannah surga Allah walaupun sedikit ilmu yang kamu pelajari Nasallahu alaihi wasallam. di Tobroni juga Khatib Al-Baghdadi dari Zakaria ibn Yahya As-Saji Al-Hafidh rahimahullah berkata Kunna namshi fi azhiqatil basrah ila bab ba'dil muhaddithin. Kami, yakni para penuntut ilmu, berjalan ketika itu di ganggang Basrah untuk mendatangi majelis muhaddis, ulama hadis di waktu itu. Fa'asra'nal masyah. Tidak ingin terlambat, kami pun mempercepat langkah ke rumahnya. Wa kana ma'ana rajulun majin ay fasik muttaham fi dini. Ketika itu bersama kami ada seorang yang majin. Hmm, fasik. Agamanya pun enggak baik. Faqala irfa'u arjulakum an ajnihatil malaika la tukassiruha. Dengan istihza dia katakan hati-hati kaki kalian angkat angkat jangan sampai kalian menginjak sayap-sayap para malaikat yang Rasul beritakan sayap malaikat pun diletakkan olehnya karena tawadhu dan ridho kepada para penuntut ilmu di belakangan hari di masa-masa fitnah seperti ini banyaknya kita mendapati orang-orang yang memperolok-olokkan dan meremehkan kedudukan ilmu dan orang-orang yang belajar atau mengajarkan ilmu syar'i kebanyakannya billah dari mereka Allah segerakan adab dan hukuman kepada mereka seperti orang tadi langsung dia lumpuh tidak bisa berjalan karena mempermainkan dan memperolokkan hadis Rasul SAW. Fama zala fi maudhihi hatta jaffat rijlaihi wasaqat. Langsung kaku kakinya dan dia nggak bisa jalan, terjatuh seketika. Asyahid ilmu yang begitu tinggi derajatnya sebagai warisan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam, ulama yang begitu besar martabat mereka di sisi Allah, banyaknya kita melihat orang menjatuhkan kredibilitas mereka, melecehkan dan memperolok-olokkan mereka talibul ilm apalagi ulamanya dengan berbagai suara-suara sumbang yang sesekali dikatakan aliran keras, radikal, yang sesekali dikatakan wahabi, yang di waktu lain dikata sekian banyak tudingan, celaan. Kalau di zaman itu, di zaman Asaji rahimahullah, lumpuh dan seketika orang itu maka dikhawatirkan sangat atas setiap yang mempermainkan para tullabul ilm apalagi ulama akan tertimpa kepadanya musibah dan adab seketika dan itu termasuk dosa yang dipercepat hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri Tentunya a'immah kalau kita melihat pernyataan-pernyataan mereka berdasarkan ilmu yang mereka tahu dari Quran dan Sunnah. Kata Hasan al Basri, laulal ulama, lasara nasu mithlal bahaim. Kalau bukan karena ulama, di umat ini niscaya mereka seperti bahaim binatang layaknya binatang kamu tahu azzakumullah, nggak kenal mana halal mana haram mana boleh mana nggak boleh mana syubhat mana wah, wah. apa yang dia ingin makan dia makan milik binatang lain pun bisa dia rebut dia pukul dia tendang dia apakan untuk direbut makanannya walhasil demikian binatang bahain manusia tanpa bimbingan ilmu dari ulama nggak beda jauh dengan binatang merebut hak orang lain menipu menap, memanipulasi korupsi ini itu nah berdusta, merampok, merampas, banyak. Dengan cara-cara yang haram dia dapati penghasilan, apa yang dia makan, apa yang dia pakai, bahain, sama seperti binatang. Walau dia tahu mana yang halal, mana yang boleh, nggak boleh, mana yang syubhat, maka kedudukan alim sangat diperlukan oleh umat ini agar manusia terangkat martabatnya jauh lebih mulia dari bahain berkata pula Imam Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah Al-ulama fil ardi mithlun nujumi fis sama. Idza badat nas ihtadaw biha wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Ulama di muka bumi itu seperti bintang di langit. Kalau ada orang bisa tahu arah, bisa tahu jalan. Yang di lautan terutama atau di gurun pasir sana, di zaman itu nggak ada kompas, nggak ada apa. Dengan bintang, dia tahu arah ke sana utara, ke sana barat, arah pulang ke sana, terbimbing sehingga selamat. Tapi kalau bintang-bintang itu nggak kelihatan, langitnya gelap, awan tebal, mereka bingung. Di tengah laut mau kemana kamu sekarang? Daratan kamu kemana arahnya? Kamu harus mengarahkan kapal ini ke arah mana? Tersesat nggak karuan kemana sudah? Begitulah ulama di umat ini menjadi pelita yang menerangi jalan mereka mana yang diridhai Allah untuk kebahagiaan dunia akhiratnya mana yang harus mereka tinggalkan, mereka harus benci. Karena itu dimurkai Allah merugikan dunia dan akhirat mereka. Bintang seperti bintang di langit. Dan tepat apa yang mereka berikan seperti kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mithlul alim atau masalul alim masalul tabib la yadau dawa illa ala idda. Permisalan seorang alim persis seperti tabib dokter dia tidak hanya tahu obat tetapi tepat diagnosanya tepat di mana obat itu akan dia letakkan persis di tempat sakit yang diderita si pasien. Kalau bukan dokter nggak bisa. Kalaupun mungkin orang paham obat misalnya, belum tentu tepat. Mendiagnosanya belum tentu benar. Sudah seperti itu, nggak tepat. Yang sakit misalnya paru-parunya dia kasih obat misalnya untuk jantungnya, untuk lambungnya ya percuma. nggak sembuh. nggak tepat ke tempat penyakit itu ada. Apa yang dibutuhkan oleh seseorang, apa yang dia perlukan umat ini dengan fatwa-fatwa mereka, ahlul ilm, dengan bimbingan nasihat mereka, tepat pada sasaran. Itu yang paling dibutuhkan oleh umat ini. Oleh sebab itu seperti Syekh Saleh Al Fauzan Hafizullah sebutkan kedudukan ulama tidak bisa tergantikan oleh para kutoba para khotib, penceramah belaka atau budayawan atau yang mereka sebut sebagai pemikir dan yang semisalnya mufakir tidak bisa menggantikan ulama bahkan sebaliknya seperti di riwayat Hakim Rasulullah sebutkan annahu fi akhir zaman yakthurul qurra wa yaqillul fuqaha di akhir zaman yang banyak koriknya dan sedikit fukohanya yang mengerti fikih fiddin yang faham syariat Allah dan itu musibah bagi umat ini ulamanya sulit atau semakin sedikit yang banyak khutbah kowar-kowar di sana sini tampil di sana sini datang ke sana kemari buat orang bingung nganggap wah ini ini begini nah. kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah keadaannya seperti wabah nasallallahu alafiyah yang menjalar di suatu daerah negeri banyak yang sakit wabah itu penyakit mematikan naudzubillah nah, dokternya sedikit dan bisa dihitung dengan jari. Ya apa? Kamu bayangkan, rumah sakit penuh, antri-antri sampai luar. Bukan hanya itu, itu aja sudah musibah. Yang mereka derita penyakit yang membinasakan mereka. Kalau nggak cepat-cepat ditangani, tidak cepat-cepat diobati bisa mati dia. Tapi apa daya, dokternya terbatas. Ya nggak mungkin semuanya. Satu-satu masuk ke ruangannya. Di satu negeri itu mungkin hanya satu dua dokter yang ada yang paham tentang penyakit itu atau ahli spesialis di bidangnya. Bagaimana kira-kira? Ya seperti itulah umat. Juhala begitu banyak orang-orang jahil kemusyrikan begitu merajalela belum lagi bid'ah belum lagi kefasikan kemaksiatan perlu diobati segera karena itu mematikan merusak sementara spesialisnya di bidangnya ahlul ilm sedikit yang di atas sunnah yang ma'ruf dengan sunnah tidak semua orang terbukti kamu sendiri bertanya-tanya siapa fulan ini dari mana dia mungkin baru detik ini kamu dengar namanya yang sebelumnya entah kemana nama itu kamu nggak paham Lain dengan orang-orang yang ma'ruf dengan sunnah. Ahlul ilm, ulama, Masyaih yang ma'ruf dengan dakwah salaf ini. Syekh Robi misalnya, Syekh Ubaid, Hafizahumullah, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Bukhari dan yang lain-lainnya yang ma'ruf. Misalnya datang Syekh Ubaid apa ada yang tanya, siapa Syekh Ubed itu? Apa boleh datang ke daurahnya? Syekh Ubed itu siapa? Nggak ada yang tanya, karena ma'ruf siapa beliau. Misalnya, Nas'allah Taisir Syekh Muhammad bin Hadi datang. Syekh Robi. Taruhlah via telepon. Apa boleh dengar ceramahnya? Syekh Robi Madkholi. Siapa beliau itu? boleh datang. Nggak ada yang tanya karena ma'ruf. Tapi kemudian nama-nama bermunculan fulan fulan alan jilan siapa lagi sudah. Orang pun heran dan tanya siapa ini? Dari mana? Boleh enggak? Nah. Walhasil. Nah. Begitulah <clears throat> pentingnya para ulama sebagai warasatul anbiya waris para nabi yang menjelaskan kepada umat ini antara hak dan batil, halal wal haram. Sebagaimana para anbiya alaihi menjelaskan itu kepada umat-umat mereka. maka keberadaan para ulama di umat ini merupakan a'azzu satu suatu yang paling aziz, paling mulia, paling berharga adanya pelita di umat ini. Ulama sebagaimana Syekh Fauzan Hafidhahullah Ta'ala jelaskan banyaknya bermunculan orang-orang yang membicarakan kehormatan ulama' bahkan mencela mereka dengan kejahilan, nggak paham masalah. Hmm, banyak muncul-muncul seperti ini. Nerima hanya dari satu pihak, hmm, terburu-buru berhukum, memfonis sebelum dengar dari pihak lain saya tanya dan beliau nggak bisa menyampaikan apa kesalahan-kesalahan saya. Hmm. Banyak bermunculan tuduhan-tuduhan dan suara-suara sumbang yang mengurangi bahkan menjatuhkan kemuliaan dan kehormatan ulama bahkan lebih keji kamu dengar. Mereka berkata, bimil ivi, dengan beraninya. Dia katakan ulama, bahkan Syekh Robi sekalipun, bukan nabi, bukan maksum, Kalau itu wahyu ya harus diterima oleh semua pihak. Oh, itu manusia harus didudukkan dengan porsinya. Wah bicara masya Allah tentang kaidah-kaidah tentang ini. Setiap orang diterima, ditolak perkataannya. Bahkan dia katakan bukan Rob yang selalu benar. Oh ya subhanallah. Kalimat hak urida bihal batil kalimat-kalimat yang hak memang beliau bukan rasul bukan roh memang tapi kenapa dimunculkan kenapa diangkat dan kenapa di saat-saat fitnah terjadi apa yang dimaukan di belakang semua ini para ulama kewajiban umat ini untuk memuliakan mereka seperti Syekh Rabi Habibullah sebutkan maka tidak ada baiknya pada umat ini jika mereka tidak menghormati ulama, tidak memuliakan ulamanya, kalau kamu mendapati orang semacam itu, meremehkan dengan bahasa-bahasa yang diper putar-putar sedemikian rupa intinya dia menolak apa yang dinasehatkan ulama apa yang disampaikan mereka bahkan meremehkan dan mencela mereka maka tidak ada baiknya orang-orang yang semacam ini Karena hak ulama adalah doa kebaikan untuk mereka. Kewajiban umat ini menjadi hak ulamanya untuk didoakan kebaikan, didoakan taubik, didoakan agar dijaga Allah selalu dari kejelekan, dilindungi dan diperbanyak doa-doa kebaikan semacam itu untuk mereka agar Allah bimbing mereka selalu dalam kebenaran, Allah berikan istiqamah, sabat. Karena mereka wulatul umur. Pemimpin umat ini dalam perkara agamanya. Seperti yang Allah katakan dalam Quran, wa Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasulnya dan pemimpin kalian. Pemimpin kalian adalah ulama dan umara. Umara para pemerintah yang berkuasa ulama, pemimpin memimpin umat ini dengan perintah Allah, dengan sunnah Rasul SAW, maka hak mereka atas umat untuk mendoakan kebaikan bagi mereka Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Manhat semacam inilah Yang hendaknya Kita jaga selalu Untuk berjalan di atasnya. Kita mohon kepada Allah selalu istiqamah padanya. Karena jalan ini pula yang ditempuh oleh salafus saleh. Para ulama salaf dari sahabat dan tabi'in rahimahumullah mencintai dan menghormati ulama'nya, merujuk kepada mereka dalam permasalahan yang mereka hadapi, rujuk mereka kepada a'immah, ulama. Lihat Yahya ibn Ya'mur dan Abdurrahman Al-Himyari di Sahih Muslim ketika maraknya atau munculnya bid'atul qadar Qadariyah yang mengingkari takdir di Kufah Ma'bad al-Juhani dan orang-orangnya Dua orang ini berniat azam kuat untuk mendatangi sahabat yang masih ada. Mari kita umroh atau haji. Siapa tahu kita bertemu dengan para sahabat yang masih ada. Dan kita tanyakan perkara ini kepada mereka. Mereka menghadapi iskal, masalah. perkara baru yang tidak bisa mereka pecahkan. Niat mendatangi ulama untuk tanya dan mendapat solusi. Walhasil berangkat keduanya sampai bertemu dengan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hasil disampaikan kepada beliau muncul kebedaan di Kufa orang yang mengingkari takdir begini begini begini begini dan Ibnu Umar katakan kataan ma'ruf kalau kau temui mereka sampaikan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka mereka berlepas diri dari Ibnu Umar sungguh demi jiwaku yang ada di tangannya kalaupun mereka infakkan segunung Uhud emas tidak akan Allah terima darinya sampai mereka mengimani takdir lalu beliau bawakan hadis Umar bin Khattab di Jibril yang bertanya kepada Rasulullah SAW apa itu Islam, iman, ihsan. Asyahid bagaimana rujuk kembali kepada ahlul ilm. Karena zaman itu masih ada sahabat, itu yang dikejar oleh mereka orang-orang yang ma'ruf dengan ilmu ma'ruf dengan sunnah Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah para ulama tentunya beda jauh antara ulama salaf terdahulu dan yang mengikuti mereka dengan ahlul bidah ataupun majhulun orang-orang yang majhul jauh beda Imam Ahmad pernah beliau berkata, "Man arada nafsahu lil futya faqad aradaha amran azima." Yang menampilkan diri untuk berfatwa maka sungguh dia Hmm, telah menghadapi perkara besar illa innahu qad tulja ilaihi daruratan tetapi darurat kadang itu harus untuk berfatwa, menjawab pertanyaan. Qila lahu ditanya Imam Ahmad, "Ayyuhuma afdal al-kalam am sukut?" Mana bagimu yang lebih afdal? Bicara atau diam? Menjawab atau diam? Kata yang rahmat al-imsak ahabu ilayya. Diam itu yang lebih aku senangi. ilallahu idakan darurat darurah, tapi kalau penting darurat bagaimana? Kata Imam Ahmad, ad-darurah ad-darurah al-imsak aslam lah. Beliau ulang-ulang darurat, darurat ini dia menahan diri itu lebih selamat baginya. Ibnu Dinar pernah berkata kepada Qatada, Imam Qatada rahimahullah. Ketika beliau duduk berfatwa kata Ibnu Dinar, "Tadri fi ayi amalin waqa'ta?" kamu sadar amalan apa yang sedang kamu perbuat. Waqa'ta bainallah wa baina ibadih. Kamu sekarang berada di antara Allah dan hambanya. ini perantara menyampaikan syariat Allah. Begini hukumnya. Begini halal, haram, boleh, nggak boleh. Hada yasluh wa hada la yasluh. Dengan kamu katakan ini baik, ini nggak baik, ini boleh, ini nggak boleh. Dengan itu kamu mengatasnamakan Allah yang perkara besar. An-Nakhai Imam Tabi'in rahimahullah murid Ibn Mas'ud kalau ditanya tampak pada beliau ketidaksenangan dan beliau katakan ma wajata ahadan al ghairi apa kamu nggak dapati orang lain yang kamu tanya selain aku Demikian mereka khawatir sangat atas diri mereka untuk berfatwa dan berbicara ulama-ulama salaf rahimahumullah yang di kemudian hari seperti Syekh Muhammad bin Hadi sebutkan Habibullah begitu mudahnya dan begitu gampangnya, begitu banyaknya orang itu dikatakan mufti atau syekh pulang atau anggota dewan fatwa di sini Begitu gampangnya, begitu murahnya. Sementara tidak diketahui jelas siapa orang-orang itu. Bahkan dari mereka ulama usu ada di antara mereka ulama-ulama jelek yang terang-terangan menentang dan menyalahi Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman seperti ini, banyaknya fasilitas, mudah, teknologi, dunia maya, Gampang sekali orang untuk naik jadi seorang syekh atau seorang mufti. Kamu lihat kenyataannya. Fulan bin Fulan penyanyi. Baiklah dia apa artis atau apa. Nah, Baina asyiyatin wa duhaha seperti tinggal melek telapak tangan jadi mufti sudah. Jadi seorang syekh. sebagai penceramah agama, jawab pertanyaan, atau tukang bengkel, tukang las, bicara. Wah ilah para pedagang herbal pada bicara agama nggak banyak. Kamu buka Facebook, kamu buka apa namanya website atau apa WhatsApp. Nah komentar sana sini siapa fulan bicara dakwah mau mau mau fulan mau mau mau siapa dia pedagang herbal hmm. jadi layaknya syekh sudah bicara dakwah masya Allah ini ini anu itu komentar sana komentar sini bantah ini bantah itu pakai pak kaidah wal hasil sudah ngatur herbalnya juga belum tentu benar dia dalam pemasarannya dalam ini ya, belum tentu baik berani dia bicara dakwah bicara agama fasilitas gampang dia tinggal duduk pakai modem atau apa Jret, bicara udah masuk Facebook komentar bicara tulis ini itu murahnya gampangnya nah. yang Imam Nakhai saja tidak senang tampak ketidaksenangan pada dirinya kalau ditanya dan dia katakan apa nggak ada orang lain yang kamu tanya selain aku Imam Ahmad berkata menahan diri lebih aku senangi diam jauh beda antara salaf dengan khalaf generasi terdahulu dengan orang-orang belakangan ini Wah kata kamu dapati ahli dunia dengan berbagai bidangnya ikut andil dan besar andilnya dalam dakwah yang ini yang itu nah. yang satu ahli bangunan yang satu bidangnya apa misalnya sipil atau bikin-bikin jalan bikin-bikin apa nah. ngaspal hmm. walhasil semudah itu dan semurah itu agama bagi mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya seperti yang Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai katakan Lawajatta buddan Lawajattu buddan ma takallamt Wa inna zamanan akunu fihi faqih al kufah la zamanusu Artinya apa nggak ada ulama lain yang kamu tanya, kamu datangi sehingga harus aku dan apa hanya aku saja yang ada di Kufa sehingga kepadaku kamu bertanya nggak senang seorang Ibrahim an imam rahmatullahi alaih yang dikenal dengan zahid wara jabal dalam ilmu abid alim rahmatullahi alaih Ikhwani fillah A'azzakumullah Yang jelas Ulama Sebagai Warathatul Anbiya Banyak Allah dan Rasul sebutkan keutamaan mereka di dalam Quran dan di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu memang sangat tinggi, sangat mulia, dan orang-orangnya pun sangat tinggi derajatnya. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinu cukup tanda bagi kamu keutamaan ilmu ketika kamu dapati banyak yang mengaku ilmu padahal dia nggak paham tentang ilmu itu hatta orang jahil senang untuk dikatakan alim, orang berilmu. Karena itu memang pujian dan kehormatan. Hatta yang bukan syekh Disyekhkan warhan bangga dia tenang karena memang itu kehormatan derajat yang tinggi walaupun dia nggak berhak dan tidak pantas untuk mendapatkan itu Wa kafa bil jahli zaman an yatabarra minhu man huwa fi. Cukuplah kejahilan itu celaan ketika orang pun berlepas diri darinya padahal dia ada di dalamnya, nggak mau. Karena menghina siapa mau? Hatta orang jahilnya sendiri katakan kamu jahil, oh enggak. Bahaya bukan orang jahil, dia berlepas diri dan nggak mau dikatakan jahil. Padahal dia jahil. Hatta orangnya pun nggak mau dinisbatkan kepada kejahilan. Kata Wahab rahimahullah yatasha'abu minal ilm asyaraf wa ingkana sahibuhu daniyan terpecah dari ilmu artinya buah dari ilmu itu kemuliaan walaupun orangnya hina hina dalam artian status sosialnya miskin melarat jelek rupanya misalnya ini wal iz wa kana mahinan terpecah dari ilmu akan keluar dari ilmu itu kehormatan walaupun orangnya terhina semula wal qurb wa kana qasiyan akan didekatkan walaupun itu asalnya orang jauh wal ghani atau wal ghina wa inkana faqiran kekayaan dan kecukupan kalaupun dia asalnya fakir wal mahaba wa wadi wadhi'an dan wibawa walaupun semula dia rendah orang rendahan atau Ibn Abi Rabah Imam Tabi'in rahimahullah rahimahullah disebutkan Beliau ini pendek, hitam, rahimahullah. Wajahnya pun nggak bagus lah. Dan nah, disebutkan suka sakit-sakitan atau ada sakit di kulitnya gitu Enggak orang melihatnya merasa jijik atau udah hitam, pendek, nggak baik mukanya, udah penyakitnya lagi. Kata ibunya, wahai Atta, nggak ada yang tersisa bagimu. Dunia semuanya lepas darimu. Duhur jam berapa? Hah? 12 kurang seperempat. Gak ada yang tersisa dunia darimu. Hmm. Apa? Kekayaan gak ada, miskin beliau keluarganya. Indahnya rupa nggak ada, wala putih hitam orangnya, wala tinggi pendek, wala mulus kulitnya penyakit. Orang lari dan menjauh darimu kata ibunya. Wahai Atta, wallahi kata ibunya. Tidak ada yang bisa mengangkat kamu, tidak ada yang bisa memuliakan kamu kecuali ilmu. Carilah sejak beliau kecil atau muda. Belajar beliau belajar sampai Allah kasih padanya ilmu dan imamah bahkan imam yang cukup bagi kita untuk tahu tingkat keilmuan apa kalau di musim haji orang kan pada datang ya dari penjuru dunia sudah negara-negara sana sini pada kumpul semua ke Mekah, Madinah untuk haji. Khalifah tentunya ada kalau sekarang apa ya menteri penerangan atau apanya begitu ngumumkan di umat di musim haji ini karena musim haji kan bakal banyak tanya orang tanya ini boleh enggak bagaimana video ini saya hajinya begini saya melakukan banyak masalah banyak pertanyaan bakal perlu banyak fatwa khalifah memerintahkan untuk diumumkan ke seluruh umat yang haji. Allah yufti finnas illa apa? Gak boleh ada yang fatwa kecuali apa ibn Abi Rabah. Kedudukannya tinggi di mata khalifah. Ulama banyak zaman-zaman tabi'in. Sekian banyak a'imah tabi'in, tapi lihat kedudukan apa dalam ilmu di mata khalifah bahkan khalifah yang bicara. Siapa atau orang miskin dulunya? Siapa atau pendek rahimahullah? Hitam wajahnya begitu, kulitnya penyakit. Khalifah memandangkan di umat tidak boleh ada yang fatwa kecuali Atha bin Nabi Rabah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau aku mentok menghadapi masalah, artinya begitu pelik sulitnya masalah fikih sehingga beliau nggak bisa mecahkan, tidak tidak bisa berijtihad untuk menentukan yang hak bagaimana, Kata Imam Syafi'i, aku ridho. Aku puas untuk aku dalam masalah itu taklid kepada pendapat Atta ibn Abi Rabah. Sekelas Imam Syafi'i rahimahullah. Itu apa? Rahmatullahi alaih. Rahmatan wasya. Seperti yang Wahab sebutkan karena ilmu orang jauh jadi dekat. Orang rendah jadi tinggi. Orang hina jadi mulia. Gak jauh-jauh di zaman kita. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Suku Baz. Kabilah beliau. Kalau dilihat dari sukunya orang-orang Arab sana menganggap rendah. Ini nggak teranggap. Bukan termasuk suku yang dihormati, bukan termasuk suku yang berwibawa kan suku ma'ruf tentunya. Ada tingkat suku ini, nah, ini keturunan ningrat misalnya kalau di sini suku ini mulia karena ini walhasil ma'ruf di mereka. Ada suku-suku yang rendah dan seorang orangnya nggak nggak ditoleh bahkan nggak dilihat karena rendahnya miskin begini begini belum lagi rahimahullah beliau tunanetra rahmatullahi alaih tapi lihat Allah muliakan Allah berikan kedudukan kepada beliau bukan lagi suku-suku yang lebih tinggi atau lebih mulia darinya sampai seorang raja sekalipun Fahad bin Abdul Aziz rahimahullah ketika dikeluhkan kepadanya tentang Syekh bin Baz ini beberapa menteri atau gubernurnya mengeluhkan kepada raja waktu itu Fahad Bimbas itu begini, eh, mengeluh. Bin Bas kaku, keras, begini. Kata Fahad seorang raja, kalian mau mengeluhkan bimbas padaku. nggak keliru kalian, kata Fahad. Wallahi kata Fahad, jangankan kalian, kalaupun seandainya Syekh Abdul Aziz yang bin bicara tentang aku yang Fahad begini Fahad begitu wallahi aku nggak bisa berbuat apa-apa karena wibawanya seorang bin Bas, Fahad pun tidak akan berat, bisa membantah, nggak akan bisa berbuat apa-apa. Karena sangat dihormati dan wibawa di matanya. Rahimahullah. Apa yang menjadikannya mulia? Harta nggak punya, suku rendah, status sosial bawah, ilmu karenanya dia berwibawa, karenanya dimuliakan. Kata Mu'ad ibnu Jabal rahimahullah, ta'allamul ilm. Makanya pelajarilah ilmu olehmu. Fa inna ta'allam fa inna ta'allumahu hasanah. Karena kamu belajar ilmu itu kebaikan bagimu tercatat. Wa talabahu ibadah. Kamu mencari ilmu ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih kamu mudzakaro murojaah itu berarti zikir kepada Allah tasbih wal bahth anhu jihad kamu membahas ilmu memecahkan suatu masalah itu jihad wa badlahu qurba <coughs> kamu sampaikan kamu ajarkan pada yang lain itu qurbah pendekatan diri kepada Allah wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah dan kamu ajarkan kepada yang belum mengetahui ilmu itu berarti sodako. Kita skors untuk sholat, insya Allah kita lanjutkan setelah sholat. Allah taala alam sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillah. Thank you.